Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-41. Antum lihat baik-baik halaman atas itu, yaitu sambungan daripada yang sebelumnya bahwasanya ahlu zair orang-orang yang memiliki penyelewengan di dalam hati mereka langsung apa Allah taala putus keinginan mereka dan langsung Allah taala tutup angan-angan mereka kita lihat qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah ingat-ingat Lum'atul I'tiqad karya al-imam Ibnu Qudamah digelari dengan apa muwafaquddin eh, digelari dengan imam muwafaquddin nama orang imam yang nah barakallahu fikum diberikan taufik di dalam agama. Dikenal dengan al-imam muwafaquddin. Nah. Kita lihat sini. Qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah summa hajabahum amma amalu. Kemudian Allah Taala menghijabi mereka, menutup mereka dari apa-apa yang mereka inginkan. Wa qata'a atma'ahum dan Allah Ta'ala ta memutus keinginan-keinginan mereka anak dari apa yang mereka inginkan diputus diputus ditutup biqauli subhanahu dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah taala berhenti di situ makna takwil apa kemarin hakikatus syai' tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu surga dan neraka kecuali siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya atau penjelasannya bawah itu. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah bayyana subhanahu annahum lan yablughu ma aradu. Allah taala menjelaskan bahwasanya mereka tidak mampu tidak akan sampai kepada apa yang mereka inginkan. Jadi keinginan mereka akan sampai. Haitsu qala yaitu tatkala Allah Taala mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna bil ilmi. Yang kedua, dan tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berarti takwil maknanya apa? Tafsir. Kalau berhenti di situ maknanya tafsir. Jadi antum ingat baik-baik ya, tergantung wakafnya di mana. Tergantung wakafnya di di mana. Wakafnya di lafzul jalalah Allah atau di rasikhuna fil ilm. Kalau berhenti di lafaz rasikhuna fil ilm, berarti maknanya tafsir. Tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Tapi kalau berhenti pada lafzul jalalah Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di situ maknanya adalah tidak ada yang mengetahui hakikat suatu perkara, hakikatus syai' kecuali Allah taala. Surga, neraka, siapa yang tahu hakikatnya? Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Kita hanya mendengarkan dan juga mendapatkan kabarnya. Hakikat ternyata Allah taala yang mengetahuinya. Naam. Kita lihat lagi, amma haula'i falam yablughu hadhil martabah allati yuhawilunaha min ghairi muahilat. Allah musta'an. Adapun mereka-mereka mereka tidak akan sampai kepada tingkatan ini yang mereka berupaya eh, berupaya untuk mencari takwilan-takwilannya min ghairi muahilat, muahilat tanpa memiliki keahlian. Jadi belum punya keahlian, baru belajar kemudian ingin mencari apa? takwilan-takwilan. Wa min ghairi basirah tanpa ilmu. Fal muta'alim la yumkin an yakuna 'aliman abada mahwa hawala. Allah musta'an. Hati-hati ini. Al-muta'alim orang yang bergaya sok berilmu itu tidak akan mungkin dia dikatakan alim selama-lamanya. Bahkan orang alim sendiri pun tetap dikatakan bodoh kalau dia tidak beramal dengan ilmunya. Ingat-ingat kalamnya siapa itu? Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi fa'idha 'amila bihi sara aliman Senantiasa seorang alim itu dikatakan bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Apabila dia beramal dengan ilmunya, sara aliman, barulah dia dikatakan berilmu. Na'am barakallahu fikum. Kenapa demikian? Ingat-ingat kalamnya siapa? Al-Imam Abdullah Ibnu Mu'taz rahimahullah sebagaimana nukil dalam kitab ada Dunya wad beliau mengatakan apa? Al-alimu ya'rifu al-jahil li'annahu kana jahilan Wal jahil la ya'riful 'alim li'annahu lam yakun 'aliman. Artinya apa? Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Tapi orang yang bodoh dia nggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik nasihat sangat bagus ini. Mahma awal walaupun bagaimanapun dia berupaya mengusahakan nggak akan mampu. Kalau hanya orang muta'alim, muta'alim itu bergaya sok berilmu, kalau muta'alim orang yang belajar, muallim yang mengajarkan. Antum mau kemana ya, Fi? Anu mau ta'lim, ngajar berarti. Paham ya? Apa maksudnya nih? Mau berangkat mana ya, Fi? Kok bawa tas, bawa buku, bawa buku tulis mau kemana? Mau ta'lim, mau ngajar. Ya udah, tafadhol. Paham ya? Nah, nah terus bagaimana tepat mau ta'allum, mau belajar. Itu kalau secara bahasa Arab seperti itu. Ya mungkin lisan kita sudah terlanjur keliru, terlanjur tersebar di mana-mana. Kalau kembali ke bahasa Arab, ta'allum itu belajar. Taklim mengajarkan. Kalau mungkin ustadznya mungkin mau kemana? Mau taklim. Tapi kalau nah, para pelajar yang mau belajar, ungkapannya bukan taklim tapi ta'allum itu yang tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya. Namanya orang Indonesia, bukan orang Arab itu masih banyaklah kekeliruan dalam mengucapkan. Orang Arab saja ada yang namanya lahan keliru dalam mengucapkan apalagi kita yang bukan orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Intinya, syahidnya di sini barakallahu fikum hafizakumullah, muta'alim bergaya sok berilmu. Itu nggak akan mungkin menjadi orang alim beneran. Mahma awal walaupun dia berusaha berupaya. Walau aksal hifat wal kalam wal kitabat wa ta'liqat Masya Allah. Bayangkan nih. Walaupun banyak hafalannya, banyak suaranya, banyak karyanya, banyak catatan kakinya. Nah barakallahu fikum. Lan yakuna aliman abada. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang berilmu selama-lamanya. Nah, kenapa? Karena hanya bergaya sok berilmu. Bukan berilmu beneran, bergaya. Faham maksudnya ya? Sampai-sampai al-Imam Nah barakallahu fikum Ad-Dahabi rahmatullah alaih dalam kitab Sir Alamun Nubala beliau mengatakan apa? Summal alim laisa bikasrati ar-riwayah. Kemudian orang yang berilmu itu bukan orang yang banyak riwayatnya. Nah, kemudian apa kata beliau? Walakinnahu nurun yakdzifuhu fil qalb. Tapi itu yang namanya alim, ilmu itu cahaya yang Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati wa syartuhu al-ittiba' wal firar minal hawa wal ibtida' waffaqana wa iyyakum li ta'atihi kata beliau semaknanya itu Artinya apa? Syaratnya apa orang berilmu dikatakan berilmu? Syaratnya adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lari dari hawa nafsu dan ibtida, lari dari perkara bid'ah. Kemudian beliau mendoakan waffaqanallah wala waffaqanallah wa iyyakum li ta'atih. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita dan kalian semuanya untuk senantiasa mentaatinya. Jadi ilmu itu bukan semata-mata banyak kitabnya, banyak riwayatnya itu bukan, tapi amalannya. Nah, barakallahu fikum amalannya ya. Hatafal ilm bil amal in azabah wa illa irtahal. Apa maksudnya? Nah, ilmu itu memanggil. Ayo beramal. Kalau enggak mau mengamalkan bilang ilmu tadi itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wa kadzalika azzair. Seperti itu pula azzair Az-zair adalah orang yang apa? Yang hatinya berpenyakit, ada penyelewengan dalam hatinya. Wal iyadu billah ad al-munharif, sesat dan juga menyimpang dari jalan yang benar. Fa innahu lan yakuna minal ulama ar-rasikhul ilm. Mereka-mereka ini orang yang dalam hatinya ada penyelewengan, ada penyakit, tidak akan pernah menjadi ulama, tidak akan pernah menjadi orang-orang yang dalam ilmunya. Allahul musta'an. Bal yuhram nurul ilm, bahkan diharamkan cahaya ilmu karena ilmu butuh amalan bukan butuh banyak-banyakan hafalan bukan amalannya barakallahu fikum sedikit tapi amalkan itu bagus daripada banyak tapi hanya bertumpuk-tumpuk Allah musta'an kita semuanya bukan orang yang maksum oleh karena itu kita hanya bisa mengupayakan mengusahakan untuk senantiasa kokoh di atas jalan yang lurus nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat berikutnya li'annahum lakin kata beliau di sini karena wa yuhram hidayatul ilm dan juga diharamkan untuk mendapatkan petunjuk ilmu ke hali ahli kitab seperti keadaan ahli kitab siapa ahli kitab antum siapa ahli kitab ayo al yahud wan nasara seperti keadaan ahli kitab fa innahum indahum ilmun mereka punya ilmu lakin laisu rasikhina fil ilm tapi mereka bukan orang-orang yang mendalam ilmunya li'annahum yuriduna dhalal karena mereka menginginkan kesesatan Orang Yahud ilmunya banyak, tapi nggak mau beramal dengan ilmunya. Oleh karena itu Allah Taala apa? Di dalam surat Al-Fatihah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka yang dimurkai ini? Al-Yahud, amilu alimu walam ya'malu. Punya ilmu tapi nggak beramal. ad orang-orang yang sesat. Siapa itu? An-Nasara. Amilu bila ilmin. Mereka beramal tanpa ilmu. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi li'annahum yuriduna dhalal wa yuriduna zai karena mereka menginginkan kesesatan dan mereka juga menginginkan penyelewengan. Eh, menginginkan apa tadi? Kesesatan dan juga apa? Penyelewengan. Wa yuriduna at-tashkik fi kitabillah ya azza wa Dan mereka juga menginginkan atas tashkik Apa atas tashkik? Membikin ragu. Kalau syakun ragu terhadap tashkik, itu membikin orang itu ragu. Yakin dibikin tashkik, dibikin ragu. Nah, Allah musta'an. Dan mereka menginginkan membuat ragu manusia fi kitabillah. Nah, barakallahu fikum dalam Al-Qur'an Karim ragu terhadap Al-Qur'an Al-Karim Allah musta'an. Ikhwan fi din azza jazakumullah kita ambil satu lagi. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Tapi rahimahullah tepat ya. Nah, barakallahu fikum artinya telah berkata al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah Asy-Syaibani. Beliau dikenal dengan apa tadi? Imam ahli sunnah wal jamaah. Imamun fil mihnah, ingat-ingat, imam fil mihnah. Jadi kalau antum dengar lafaz mihnah, enggak perlu ragu lagi, enggak perlu heran lagi, langsung tahu apa itu mihnah. Mihnah itu fitnah bi khalqil Qur'an. Fitnah yaitu apa? Fitnah Al-Qur'an itu adalah makhluk. Karena saat itu di zaman beliau diilzamkan diharuskan rakyat sipil untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau tidak mengatakan di penjara, dicambuk, disiksa. Nah, Imam Ahmad ini kuat sekali. Paham ya? Kuat sekali cambuk, disiksa, dihukum, sabar dia. Paham ya? Nah, sabar dan tetap kokoh mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin minhu bada wa ilaihi ya'ud. Nah, Imam Ahmad dikenal dengan nama apa tadi? Ahli sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Dari mihnah dan mafhum insyaallah ya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala bawah itu Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani ahadul a'immah al-arba'ah. Salah satu imam yang empat. Salah satu imam yang empat. Imam yang empat siapa saja? Antum sebutkan imam siapa saja empat? Imam Ahmad, terus Imam Imam Bukhari. Enggak masuk. Enggak masuk. Nah, anda sebutkan. Imam Ahmad. Abu Hanifah. Abu siapa? Eh? Abu siapa? Ayo. Ayo antum. Hasan, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dua lagi. Hmm? Imam Syafi'i satu lagi. Antum. Siapa? Imam siapa? Imam Malik. Nah, empat ini namanya Al-A'immah Al-Arba'ah, empat imam. Dikenal dengan apa? Imam yang empat. Hafal ini ya. Semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali satu, Abu Hanifah. Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Hanifah yang beda sendiri. Ya, nah, Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah namanya siapa? Ibrahim. Ya, Ayo. Naam siapa namanya? Abdul Razak. Ayo, Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit itu namanya Abu Hanifah. Tapi sudah kita lewati keimaman tersebut karena masyhur saja wa illa Imam Abu Hanifah itu pengikutnya dikenal dengan apa ashabur ra'yi, para pengikut akal. Oleh karena itu disebutkan dalam syarah Al-Lamiyah Syekhul Islam syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah, beliau mengatakan Imam Abu Hanifah membangun madhabnya di atas 120 hadis. 120 hadis. Yang 80 hadisnya apa? Dhaif, yang 40 sahih. Paham ya? Nah, oleh karena itu seringnya acuannya kepada akal. Kalau pendapatnya Naam Imam Abu Hanifah rahimahullah. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa Imam Ahli Sunnah. Beliau juga Imam Ahli Sunnah. As-sabir 'alal mihnah. Sabar di atas mihnah, bayangkan. Sabar di atas mihnah. Ingat-ingat, data ingatkan tadi ya. Kalau antum dengar lafaz mihnah enggak usah bingung. Enggak usah gagal paham. Mihnah itu adalah fitnah di khalqil Qur'an Paham ya? Fitnah yang saat itu diizamkan mengatakan Al-Qur'an makhluk itu mihnah namanya. Beliau beliau ini sabar, as-sabir ala mihnah, yaitu seorang imam yang sabar di atas mihnah ujian. Ujian apa? Di khalqil Qur'an. Alladzi ubtuliya yang beliau diuji. Ya, beliau di diuji. Fa sabara wa sabata. Beliau sabar dan kokoh hatta nasarallahu bihi hadil aqidah. Sampai Allah taala menolong akidah ini dengan sebab Imam Ahmad. Wa qama bihi al zaigh dan Allah telah hancurkan dengan sebab Imam dengan sebab Imam Ahmad al zaigh orang yang menyeleweng. Di dalam hatinya ada penyelewengan minal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Pertanyaan terakhir ini. Jahmiyah wal Mu'tazilah. Jahmiyah siapa pentolannya? Gengnya siapa gengnya pentolannya? pemimpinnya siapa? Jahmiyah. Antum Al-Jam Sofwan, Al-Jam Sofwan mengambil ilmu dari siapa Abdurrahman? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari siapa? Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari siapa Esan? Talut Ala Talut ibn Ukhtil Labid Al-A'sam. Paham ya? Naam, Labid Asam al-Yahudi. Talut, naam Ibn Ukhti Labid eh, al-Asam al-Yahudi. Yaitu apa? Mengambil ilmunya ujung-ujungnya dari orang Yahud. Itu silsilah pemikiran Jahmiyah yang mengatakan apa? Allah Ta'ala itu bicara enggak? Kami enggak mengatakan bicara, enggak mengatakan tidak bicara. Al-Quran makhluk bukan? Enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Nah terus bagaimana? Ya kayak gitu. Paham ya? Ini pendapat yang sangat berbahaya sekali Jahmiyah. Nah, disebutkan para ulama tidak masuk dalam 72 golongan Jahmiyah itu. Di antaranya juga Syiah Rafidhah enggak masuk dalam 72 golongan. Mu'tazilah. Siapa pemimpinnya Mu'tazilah antum? Ayo na'am. Siapa pemimpin Mu'tazilah antum? Ayo. Antum Alah Abdullah. Abdullah satunya Mu'tazilah siapa pemimpinnya? Wasil bin Atha al Ghazal. Wasil bin Atha al Ghazal. Pandai bicara, kalau muhadharah enggak usah nanya. Fasih ucapannya, tapi tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Antum bisa enggak? Antum bisa ra? Coba. Ayo, bukan la, ra. Paham ya? Nah, diucapkan yang benar. Ini al Ghazal ini Wasil bin Atha ini enggak bisa. Tapi kalau bicara enggak usah nanya dia. Dia terkenal fasih ucapannya tapi eh pemimpin Mu'tazilah tadi itu Allahul musta'an.